Dari Jawa. Tanya jawab. menit, Oke, ada tanya jawab 5 menit. Nah. 5 menit. Sekarang jam 9, 9 lewat 5. Fadol kalau ada yang mau bertanya. Iya, silahkan.

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم Itu di surat Al-Ma'idah ayat berapa Ustaz? Ayat 3 ayat 4 berkaitan dengan halalnya sembelihan ahlul kitab dan halalnya wanita-wanita ahlul kitab untuk dinikahi. Pertanyaan Bapak ini apa definisi ahlul kitab? Ahlul kitab itu adalah orang-orang yang mendapatkan Alkitab dari Allah Subhanahu Taala Yang dimaksud mereka adalah orang-orang Yahudi Yang mendapatkan Taurat Dan orang-orang Nasrani Yang mendapatkan Injil Dan Ahlul kitab masa dulu Sama dengan masa sekarang Jadi Ahlul kitab di masa Rasulullah SAW itu sudah kafir Makanya Nabi berdoa kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Dan ayat-ayat di Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan ahlul kitab, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu Isa ibn Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu Trinitas Tuhan mereka, Isa itu Tuhan. Itu telah kufur. Dan mereka pada waktu itu seperti itu agamanya sudah di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula orang-orang Yahudi yang di kota Medina, Rasul menyebut mereka ahlul kitab dan mereka tidak percaya dengan Nabi. Mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW dan mereka mengakui Uzair adalah anak Tuhan dan seperti itulah ahlul kitab. Tapi tetap hukum itu berlaku buat ahlul kitab sampai sekarang. Karena memang ahlul kitab di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jauh berbeda kekufuran mereka dengan ahlul kitab di masa sekarang ini. Karena mereka sudah kafir pada waktu itu. Bukan dikatakan mereka masih beriman, bukan. Mereka sudah kafir pada waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehubungan dengan tema indahnya Islam Apakah jika seorang suami hendak berinfak Membelanjakan hartanya Fisabilillah Maka harus membicarakan Bermusyawarah juga dengan istrinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah dari hamba Allah Semuanya hamba Allah Berkaitan dengan hubungan suami istri ini Ingat bahwa yang pegang kendali di rumah adalah suami. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita karena Allah memberikan kelebihan kepada lelaki itu dan juga kepemimpinan itu dikarenakan lelaki memiliki kewajiban memberikan nafkah. Jadi kalau seorang lelaki ingin berinfak, ingin bersedekah, ingin memberi orang tuanya, ingin memberi adiknya atau siapapun tidak harus berbicara dengan istrinya. Bahkan kalau bisa, jadilah orang yang menyembunyikan sedekahnya. Tangan kanan bersedekah, kiri nggak tahu. Istrinya nggak tahu. Juga ketika kita bersedekah, istri kita tahu, terkadang ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positif mungkin kita akan mengajarkan kepada istri kita bersedekah. Kita akan ngajarin berinfak. Kita katakan usahakan bapak-bapak nih punya duit ya. Usahakan punya duit paling nggak 10% lah dari penghasilannya yang punya kelebihan taruh buat sedekah. Ngomong sama istri, kau mau sedekah mau apa ambil duit itu. Jadi kita memang ada duit khusus yang nggak usah diganggu itu duit sedekah. Karena ingat Allah akan melipat gandakan sedekah kita. Jadi 10 kali, jadi sampai 100 kali, sampai 700 kali lipat. Kita memiliki, kita ngajarin istri kita supaya dermawan. Karena ada wanita-wanita ini cinta sama harta lebih dari suaminya. Kadang-kadang, nggak semuanya. Nggak, nggak semuanya. Karena ada yang bapaknya lebih cinta kepada harta daripada ibunya. Ibunya pandai bersedekah, ternyata suaminya pelit seperti itu. Maka kalau urusan sedekah ini tidak harus bermusyawarah dengan istrinya. Jadi bismillah lah. Apalagi buat orang tua ya. Khususnya kalau buat orang tua jangan ngomong sama istri. Terkadang istri itu ada rasa cemburu. Ada rasa berat. Sebagian istri ketika melihat suaminya ngasih ibunya, ibu lagi, ibu lagi. Padahal ada perasaan seperti itu. Tapi kalau nggak tahu, merasa aman, nggak ada apa-apa. Makanya kalau punya duit itu jangan dikasihkan istri semuanya. Kadang kala ATM pegang istri. Dek, mau beli bensin. Eh, jangan boros-boros. Janganlah Kasih bagian belanja sama istri Tapi kita tetap pegang duit Untuk sedekah, untuk bantu orang tua kita Keluarga kita ya Wallahu al-biswab Pertanyaan selanjutnya besok pagi InsyaAllah besok pagi kita lanjutkan Halo sallallahu ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sallam